kita berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sini ada zikir ya zikir yang pertama ini namanya zikir fatih barangkali bisa dilihat sebentar ini syarahnya zikir eh, al-wirdul fatih al-fatih itu pembuka pembuka kebaikan di dunia dan di akhirat namanya al-fatih yang pertama kita membaca al-fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah ila habibina rasulillah sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam wa al-fatihah yang kedua al fatihah ilal awliya solihin. Kepada para wali, orang-orang yang soleh, ulama il-amilin, wa amwatil muslimin. Orang yang meninggal dunia, jami'an. Jadi menghadiahkan fatihah disepakati oleh ulama nyampe. Ihda'us thawab namanya. Kalau ada orang meragukan masalah ini adalah karena dia kurang baca. Pasti. Jadi menghadiahkan pahala. Baca Al-Quran, Yasin atau Fatihah adalah disepakati oleh para ulama kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i dan nukil itu pun dipertanyakan oleh pengikut Imam Syafi'i hakikatnya nyampe jadi kesepakatan ulama bahwasanya kalau kita membaca Fatihah surat Yasin Al-Qur'an kalau kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia maka itu adalah nyampe ini jadi ini jangan ragu lagi masalah ini sudah sangat jelas hujahnya bukan di sini tempatnya berhujah Baik, wabil khusus. Ini ada kalimat wabil khusus karena wirid ini bukan hanya sekedar dibaca di sini, Tolong semua dari kita punya wirid khusus. Wirid yang kita lazimi, kita rutini. Itu penjaga untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita tidak punya wirid. Paling ringan ini, wiridul fatih. Kalau pengen naik pangkat lagi, ada namanya rotibul haddad. Lebih banyak lagi. Atau al-wiridul latif. Atau wir al ratibul atas. Yang besar-besar. Cuman kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau sudah al-wiridul fatih bisa istiqomah, nanti bisa meningkat al Fatih adalah ini beberapa ijazah dari para ulama-ulama terdahulu lalu dikumpulkan nih. Kami kumpulkan ini adalah ijazah satu, satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama ngasih ijazah ini, satu ulama ijazah ini. Ternyata ini ini adalah masya Allah setelah kita cek riwayatnya dari Rasulullah semuanya, maka dikumpulkan di sini namanya Al-Wiridul Fatih, wirid pembuka. Al-Fatihah ini. Ya wabil khusus, wabil khusus ini agar kita ingat kepada nenek moyang kita yang meninggal dunia, orang tua kita, Sungguh zalim seorang anak yang berdoa untuk dirinya sendiri tapi dia lupa mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Termasuk yang masih hidup. Baca wabil khusus sebut orang tua kita. Allah. Yang ketiga al fatihah ila walidina, orang tua kita yang masih hidup, masyaikhna, guru-guru kita yang masih hidup wabil khusus kalau masih ada orang tuanya disebut langsung di sini guru-gurunya disebut wa jami'il muslimin dan kepada umat Islam semuanya al-Fatihah Kemudian setelah itu astagfirullahaladzim ada riwayat hadis sahih diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah kurang di dalam beristighfar sehari dari 70 kali. Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa. Yang belum dapat kertas angkat tangan nanti tim yang kasih. Kalau ada yang belum dapat kertas mana tim tim dakwah? Itu ada beberapa ya angkat tangan saja nanti bakal datang. istighfar lah ini istighfar ini luar biasa Nabi Muhammad orang yang tidak pernah punya dosa dan tidak bakal dosa ternyata beliau setiap satu majlis tidak kurang beristighfar dari 70 kali Masya Allah hamba yang tidak pernah dosa istighfarnya 70 kali Lagi kita ini banyak dosa kok istighfarnya pelit banget nih baca istighfar ini kemudian yang kedua astaghfirullahaladzim li wali walidaya walil muslimina jami'an istighfar untuk kita untuk orang tua kita jangan lupa bawa orang tua ini kemana-mana Tolong bawa ini. Kalau kita minta ampun jangan untuk dia. ya Allah ampuni diriku ndak li wali wali daya dan kedua orang tuaku. Walil muslimina orang Islam semuanya juga kita bawa. Setelah itu kita membaca salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama salli taala sayyidina Ibrahim sampai akhir namanya itu salawat Ibrahimiyah dan itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah dan paling bagusnya salawat di dunia dan di akhirat ya ini salawat. Tidak ada yang bisa mengalahkan salawat ini karena salawat ini yang membuat adalah Rasulullah. Ada solawat tibbil kulub, ada solawat tafrijiyah nariyah. Itu solawat-solawat itu bagus semuanya. Termasuk di bawahnya ada solawat fatih. Tapi ini semua tidak bisa mengalahkan salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dahulukan salawatnya Rasulullah. Kemudian yang kedua berikutnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wa Nadir. Ini salawat dakwah. Orang yang ingin berdakwah dengan latar belakang apapun nggak harus ustadz ini ini banyak harus menyebut sifat Nabi Muhammad yang beliau adalah Bashir wan Nadir Bashir itu adalah sifatnya juru dakwah suka memberikan kabar gembira orang agar banyak ibadah memberikan ancaman agar tidak melakukan kemaksiatan itu adalah al-bashir wan nadhir alladzi yang Nabi Muhammad itu tanfatihu bihi akan mudah terbuka sebab Nabi Muhammad ababul khairi kebaikan watan goliku dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad abwabu syari pintu kejelekan wa ala alihi adhari kemudian kepada keluarga beliau yang disucikan oleh Allah wa ashabihil akhyari dan para sahabat yang baik-baik ini adalah kita baca ini namanya salawat salawat fatih setelah itu kita doa seperti doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yunus tasbihnya Nabi Yunus atau juga ini istighfarnya Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta wahai Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan illa anta kecuali Engkau. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah minadz zalimin orang yang dolim. Ini perlu kita baca karena kisahnya waktu itu Nabi Yunus itu berada di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan perut ikan dan di dalam kegelapan malam. Jadi di saat beliau di dalam kegelapan, di dalam kegelapan dan di dalam kegelapan, beliau memohon dengan doa ini, maka setelah itu diangkat oleh Allah ke dasar pantai sehingga terlepaslah beliau dari kegelapan. Sehingga dianjurkan orang yang lagi susah hatinya, urusannya segala urusannya kok sumpek bikin apa ruwet atau tidak tidak atau atau bermasalah memperbanyak doa ini bukan sekedar tujuh kali ini bukan tiga kali akan tapi ini hanya ini apa namanya uh, ini hanya latihan kalau dikir bersama ini latihan Taulah sendiri nanti bila bisa diperbanyak. Cuman ingat, sebaik-baik amalan itu yang istiqomah. Jangan hari ini zikirnya dua jam, besok enggak lagi. Bukan. Kalau zikir fatih ini, ini bisa hanya 5 menit atau 7 menit. Wirid fatih ini 7 menit. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Kemudian setelah itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. "A'udzu bikalimatillahit hitamati min syari mahalak. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari yang sangat sempurna dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan sesuatu yang membahayakan untuk kita. Tetapi setelah kita mohon kepada Allah, tidak ada yang berbahaya, enggak ada kala cengkeng membahayakan, tidak ada bom membahayakan, tidak ada penjahat membahayakan kalau kita memperbanyak doa ini. Jadi kalau kita sudah berdoa dengan ini harus tawakalnya yang kuat. Om oh, kita sudah ngadu kepada Allah, lah kok masih takut? Tidak boleh takut lagi setelah itu. Dan ini adalah termasuk doa untuk menjaga diri dari hadis yang sahih. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah dengan nama Allah alladzi yang la yadurru yang tidak berbahaya ma'asmihi dengan nama Allah syai'un sesuatu fil ardi di bumi wala fis sama'i dan juga yang ada di langit. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini juga doa agar kita terhindar dari segala mara bahaya yang ada di bumi dan di langit ini makanya sudah nggak usah takut dengan sihir dan sebagainya kalau ada orang masih ragu atau takut keganggu di rumahnya ada macam-macam nggak ada baca ini beres semuanya asalkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah kuat kemudian setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam hadis disebutkan ini al-baqiyat solihat dan juga disebut sebagai tanaman surga siapapun yang membaca ini seperti ia bercocok tanam di surga kalau ada orang punya tanaman di surga ia harus metik nanti artinya ia harus masuk surga ini adalah termasuk zikir yang menjadikan sebab kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kita ada kul wallahu ahad kita baca kul wallahu ahad tiga kali banyak riwayat tentang keutamaan kul wallah di antaranya keutamanya seperti kita itu membaca Al-Quran penuh akan tapi jangan membaca tiga kul wallah saja setelah itu tidak mau membaca Al-Quran jangan akan tapi maknanya jangan sampai dalam sehari-hari kita kita tidak membaca Al-Qur'an dan ini untuk menggugurkan membugurkan bahwasanya agar kita ini uh, tergolong orang yang rutin dengan Al-Qur'an, membaca kul huwallah tiga kali dan masih banyak riwayat tentang kul huwallah tiga kali dan kul a'udzu bil falak dan kul a'udzu bin nas di dalam fadhail Qur'an Imam Bukhari meriwayatkan ini Nabi Muhammad melakukannya sebelum tidur khususnya lalu setelah itu Nabi Muhammad mengusapkan wajah di wajah dan badannya ditiupkan setelah membaca doa kul wallahu ahad kul audur falak kul a'udzu binnas setelah itu ditiupkan di tangan beliau kemudian diusapkan di sekujur tubuhnya dan ini termasuk juga untuk penjagaan ini kalau orang dewasa tapi kalau anak kecil itu dilakukan oleh Rasulullah beliau membacakan ini untuk dua cucu beliau yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan oleh Rasulullah kemudian diusapkan di wajah dan badannya Sayyidina Hasan dan Husain setelah itu jangan takut macam-macam nggak ada santet nggak ada ini nggak ada itu nggak ada ganggu karena apa sudah kita serahkan kepada Allah dengan doa-doa ini kul audru falak kul audru binas penjagaan setelah itu kita membaca al-fatihah ini ringkasnya kita membaca surat al-fatihah kita membaca surat al-fatihah setelah itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun membaca al-fatihah terus amanar rasul amanar rasul itu akhir surat baqarah hal ini ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat pintu langit dibuka hadis muslim Imam Muslim meriwayatkan waktu Rasulullah duduk-duduk ada malaikat datang lalu malaikat berkata ya Muhammad abshir binuraini bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya Wa ya Rasul, ya wa, wa Apa itu wahai malaikat? Malaikat berkata, "Ya Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik." Bergembiralah dengan cuah, dua cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Rasulullah bertanya, "Mahuma? Apa itu?" Dijawab, khawatimul eh, sur, sur, suratul fatihati wa khawatimul baqarati surat al-fatihah dan pungkasan surat al-baqarah lam takra harfan minha illa wa utita engkau tidak membaca satu huruf saja kecuali sebab engkau dikabul doamu jadi kalau pengen dikabul doa adalah kita barengi dengan membaca al-fatihah atau amanar rasul makanya para kiai-kiai itu biasanya kalau doa tiba-tiba apa? al-fatihah biha. Ini ada hujahnya Imam Muslim, bukan bid'ah. Ini adalah begini, cuman kemarin ada satu buku juga begitu, membaca Fatihah setelah doa bid'ah ajib. Bagaimana apakah tidak kenal Imam Muslim rahimahullah taala? Illa wa utita, kecuali engkau akan dikasih. Imam Muslim meriwayatkan satu huruf saja apalagi Fatihah sempurna atau apalagi akhir Baqarah akhir Baqarah aman Rasul. Kemudian setelah itu mohon dilihat kita membaca ya arhamar rahimin Kemudian sujud syukur ya. Sujud syukur itu kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Dan di antara nikmat Allah itu yang paling sering kita lupakan untuk disyukuri adalah nikmat beribadah. Subhanallah, di saat Anda bangun malam, Anda kadang lupa untuk mensyukuri nikmat bahwa saja Anda bisa bangun malam. Yang membangunkan adalah Allah. Orang lain lelap tidur. Orang lain nggak bisa bangun. Lah kok Anda bisa bangun malam? Termasuk pada kesempatan ini kita diberi oleh Allah satu kemuliaan bisa hadir di tempat ini, belajar bersama. Maka saat ini kita perlu mensyukuri nikmat ini dengan bersujud syukur. Kalau sujud syukur ini tidak kenal waktu kapan saja. Kapan saja, kapan nikmat itu kita rasakan, kita disunnahkan untuk bersujud syukur. Caranya adalah nawaitu sujud syukri nawaitu sujud dan syukri pakai bahasa apa saja boleh aku niat sujud syukur niat dengan hatinya boleh nah, niatnya dengan hati kalau diucapkan dengan lidah juga boleh setelah itu bertakbir Allahu Akbar dalam posisi duduk kemudian langsung Allahu Akbar sujud kemudian baca tasbih semaunya boleh subhanallah rabbiyal azimi subhanallah rabbiyal a'la juga boleh atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tiga kali atau tujuh kali atau dua satu terserah minimal tiga kali sekalipun sah setelah itu mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum selesai ini kemudian ada amalan tolonglah jangan sampai kita itu ketinggalan jadi kalau punya amalan jangan banyak-banyak tapi rutin diantaranya ini kali sunnatali qada'il hajati ini sholat qada'il hajah ini sebetulnya sholat sunnah biasa kemudian bertawasul dengan amal soleh tersebut agar dikabulkan hajatnya seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf cuman ulama menggampangkan sholat Qadhaul hajah jadi perlu kita sholat hajat ya sholat hajat dua rakaat di tengah malam minimal sholat hajat usul sunatul istikharah sholat istikharah dua rakaat karena esok hari itu kita pasti punya pilihan antara beli tidak beli, pergi tidak pergi, nerima tidak nerima. Ini semua kan pilihan, maka perlu kita jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat istikharah kemudian nanti ada tahajud ya tahajud ini belum lengkap tidak ditulis semuanya insyaallah ada tahajudnya baik ini saja karena waktu